wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia radio Muslim 1467 AM rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita akan kembali insyaallah taala melanjutkan pembahasan pembahasan kita membaca kitab uh, eh, Riyadus Salihin. Pada kesempatan yang akhir atau kesempatan yang terakhir kita sudah memasuki pembahasan baru itu bab ke 50 ya bab tentang al-khauf rasa takut bab tentang rasa takut rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut kepada azab Allah azab neraka dan rasa takut kepada Allah kalau kalau kalau kalau Allah akan menimpakan kehancuran kepada kita dunia dan akhirat. Ya. Dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Idn al-Hilali bahwa Al-khawf itu adalah faza'ul qalbi min makruhin yanaluhu au mahbubin yafutuhu. Takut itu adalah kekhawatiran hati ya, kekhawatiran hati kalau-kalau dia akan ditimpa sesuatu yang tidak disukai atau kehilangan sesuatu yang disukai. Takut itu adalah ketika hati kita itu khawatir kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai menimpa kita. Ini musibah yang berupa bencana, kesusahan, ya, kesedihan. Tidak ada seorang pun yang suka dengan kesusahan, kesedihan, kefakiran, ya, kehilangan, kelaparan, dan yang lain-lain. Jadi kita takut dari hal-hal ini atau takut min mahbubin yafutuhu. Takut tidak mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Ya, takut mendapatkan sesu, uh, kehilangan, mendapatkan atau takut dari kehilangan sesuatu yang dia ya sukai. Ya, tadinya kaya, dia takut menjadi miskin. Tadinya sehat, dia takut menjadi sakit. Jadinya hidupnya penuh dengan kemudahan, dia takut kalau kalau kemudahan itu hilang, jadi susah. Ya. Ini namanya takut. Nah, ini asal kata khauf. Ya, takut itu seperti itu. Kalau dalam kehidupan seorang muslim, seorang yang beriman, takut itu tingkat tinggi. Ia takut kalau tertimpa musibah akhirat yakni takut dari api neraka dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan dia takut kalau-kalau tidak mendapatkan sesuatu yang dia idam-idamkan yaitu surga dan segala isinya dan juga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala Inilah takut. E, pada asalnya adalah seperti itu, yakni khawatir kalau ditimpa musibah <clears throat> dan khawatir kalau kehilangan kenikmatan. Maka pada kehidupan seorang mukmin, seorang mukmin yang beriman takut kalau dia mendapatkan musibatul akhirah, musibah di akhirat. Mendapatkan siksa, mendapatkan azab Allah, mendapatkan kebinasaan. Ya. Demikian juga di dunia. Takut kalau disiksa oleh Allah kalau karena dia itu berlaku maksiat. Sementara di akhirat dia takut untuk tidak mendapatkan yang dia idam-idamkan itu surga. Nah, rasa takut semacam ini mendorong seorang mukmin al-khauf al-haq al-mahmud Rasa takut yang benar, rasa takut yang terpuji itulah yang mendorong seorang mukmin untuk beramal soleh, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Maka kalau ada ini yang hak, yang benar. Rasa takut yang benar itu adalah ketika mendorong seseorang semakin bertambah semangat dalam beramal soleh semakin menjauhi kemaksiatan. Maka kalau ada orang mengatakan, ya, saya takut kepada Allah, dosa saya semakin apa? Dosa saya sudah semakin, sudah sangat banyak. Tapi kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ini berarti bukan takut yang benar. Ada satu syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Terkadang kita dapatkan seperti itu. Seorang karena sudah merasa dirinya dosanya sangat banyak, ya, amal solehnya apa? Sedikit. Dia takut untuk disiksa oleh Allah, takut untuk tidak mendapatkan surga. Ah, amal soleh saya segini, gimana mau saya dapat surga? Maksiat saya bertumbuk-tumbuk, gimana saya selamat dari neraka? Akhirnya dia malah sudah sudah terlalu banyak dosa saya, terlalu sedikit amal saleh saya, akhirnya apa yang terjadi? Terus asa. Ya. Jadi takut yang yang yang salah adalah takut yang mendorong seseorang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Jadi seorang ketika takut kepada Allah, seharusnya dia malah semakin apa? Semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau ada orang takut kepada Allah kok malah menjauh, ketahuilah itu adalah rasa takut yang salah. Itu adalah was-was dari syaitan. Ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan beberapa hal. Sebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali beliau mengatakan wa yukhawwifullahu ibadahu taratan binafsihi wa ukhra bitarhibi minan min naril jahimi wa salisatan bi ihlakil kafirin Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya terkadang dengan dirinya wa ukhra min nari Dan terkadang Allah menakut-nakuti hambanya dengan neraka Jahannam siksa neraka yang sangat pedih. Wa salisatan bi kafirin. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan cerita kisah bahwa Allah menghancurkan dan membinasakan orang-orang kafir. Ini tiga metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga uslub cara ya, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menakut-nakuti hambanya. Misal dengan Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabuni. Hendaklah mereka itu takut kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 40. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya atau memerintahkan hambanya untuk takut kepadanya dengan dirinya sehingga diperintahkan untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya. Ya. Kemudian misal Allah Subhanahu Wa Taala menakuti dengan menakuti hambanya dengan ancaman neraka. Misal dalam surat Al-Buruj, surat Al-Buruj ayat 12. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus solihin sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsha rabbika syadid. Sungguhnya siksaan Allah Rabbmu sungguh sangat sangat pedih. Inna la syadid. Jadi di sini ada dua takkit. Inna batsya rabbika syadidun. Sesungguhnya siksaan Rabbmu sungguh benar-benar sangat sangat pedih. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala nakut nakuti hambanya dengan api neraka dan siksanya. Dan terkadang yang ketiga dengan apa tadi? Hewah, kisah ataupun pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang zalim. Menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang zalim di dunia sebelum sebelum dihancurkannya mereka di akhirat. Misal secara umum di dalam surat Hud ya, ayat 102 dan 100 atau sampai 106. Ini kaidah secara umum bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang kufar, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 102 sampai 106 misal Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun Demikianlah siksaan Rabbmu apabila Allah berkehendak untuk menyiksa sebuah perkampungan. Wahia zalimah. Dan perkampungan itu adalah perkampungan yang zalim. Ya, zalim di sini bermacam-macam zalim kepada Allah dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan zalim kepada sesama manusia dengan melakukan kezaliman-kezaliman sesama manusia zalim kepada diri sendiri dengan cara berbuat maksiat dosa ya ini bentuk-bentuk kezaliman apabila ada satu perkampungan yang zalim tersebar di dalamnya kerusakan kesyirikan, kemaksiatan. Maka kita khawatir kalau kalau kampung tersebut, desa tersebut, bahkan kampung kita mungkin wal billah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaannya, siksaan Allah Subhanahu wa taala alimun syadid, sangat pedih dan sangat dahsyat. Uh, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, umatnya Nabi Hud. Nabi Saleh dan seterusnya. Alaihi musallatu wassalam. Mereka ditimpa dengan adab-adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan di dalam bumi. Ada di antara mereka yang dikirim suara yang sangat memekakkan telinga. Ada yang dihujani batu dari langit dan seterusnya. Ya. Ini adalah siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala yang patut kita takutkan. Dan itu min minna Ba'id Kejadian-kejadian itu tidak jauh dari kehidupan kita. Ya. Sampai kisah yang sangat terkenal di sebuah perkampungan di Banjarnegara namanya Desa Legetang ya. Silakan cari nanti infonya. Hilang satu desa. Ya, hilang satu satu desa. Karena tersebar fasad di desa tersebut. Ya. Demikian juga di daerah Sumatera. Ya. Lampung. Ya. Daerah Liwa. Juga terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan info yang kuat menunjukkan di sana memang terjadi fasad yang sangat besar, kerusakan. Fasad itu kerusakan yang sangat besar. Maka hati-hati, apabila kerusakan sudah menyebar, kita sebagai orang-orang yang sadar harus takut. Ya. Apabila kerusakan itu sudah zahar, ya, tampak, dan tidak ada lagi yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka kita khawatir. Ini namanya khauf. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan dirinya dengan adab neraka dan juga dengan eh, pernyataan-pernyataan atau kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, inilah eh, rasa takut. Selebihnya juga takutnya seorang mukmin selain dia secara umum adalah takut untuk tidak mendapatkan surga dan takut untuk ditimpa dengan musibah neraka sebelum itu adalah takutnya seorang mukmin kalau kalau amalannya tidak diterima ya karena amalan ini adalah amal soleh adalah sebab sebab seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ya. Karena kita masuk ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini di antara sebab yang terkuat adalah amal saleh. Ya, amal amal soleh. Entah amal soleh dengan fisik, ataupun amal soleh dengan hati, atau lisan. Ya, jadi kita harus memilah-milah amal soleh. Kita jangan hanya menganggap bahwasanya amal soleh itu hanya perbuatan fisik saja. Ya, termasuk adalah sababur rahmat, sebab turunnya rahmat Allah adalah amal soleh dengan lisan kita dengan lisan. Amal soleh dengan hati kita. Amal soleh dengan perbuatan tubuh kita. Sesederhana apapun amal soleh itu. Jangan kita menyepelekan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian itu menyepelekan perbuatan baik meskipun kuantitasnya cuma sedikit ya, jumlahnya cuma sedikit Anda bisa infak infaklah meskipun apa sedikit Anda bisa senyum senyumlah meskipun tidak lebar senyum kan bertingkat-tingkatnya ada yang senyum simpul ya ada senyum geleweh ya Gulewah itu berarti orang Jawa bilang nek guyu kebak sakrai. Seko kuping tengen tekan kuping kiwo, Ya. Ketawa lebar. Kebak sakrai. Jadi senyumlah meskipun senyum itu bertingkat-tingkat. Meskipun dengan senyum yang paling apa? Sederhana. Infak, infak. Baca Quran, bacalah. Meskipun bacaan kita sangat apa? Minim. Berzikir, berzikirlah meskipun zikir kita sangat apa? Minim. Jadi jangan sia-siakan perbuatan baik. Kita, kita ini ibaratnya adalah pengais amal soleh. Kita kumpulkan amal soleh itu di lemari-lemari simpanan kita yang nanti akan kita buka di hari kiamat. Sekecil apapun akan apabila kita lakukan dengan ikhlas akan menunai amal amal soleh. Entah itu lisan, ucapan salam kita kepada saudara kita, doa kita kepada saudara kita, ya, kalimah-kalimah yang baik kepada saudara kita, ya, dan yang lain-lain. Dan juga amalan hati, amalan hati, memaafkan, memaafkan orang, ya. Sampai dalam satu hadis disebutkan tentang kisah seorang yang masuk surga Padahal dia tidak memiliki amal soleh yang berarti. Amal soleh yang banyak. Dikisahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang. Kana yadinu anas. Dia suka memberi hutang kepada manusia. Bukan suka ngutang. Tapi suka apa? Memberi hutang. Ngutangi. Bahasa Jawa. Ya. Memberi hutang berarti memberi pinjaman. Ada orang datang kepada dia karena sadar bahwasanya dirinya apa? E, bahwasanya dia adalah orang yang berkecukupan, ya. Maka dia hutangi dan dia memiliki asisten-asisten, karyawan. Jadi hutangnya itu di dicatat secara profesional dan ditagih secara apa? profesional. Karena dia punya karyawan yang tugasnya nagih. Maka ketika datang e, waktu apa namanya? istilahnya jatuh tempo, karyawan-karyawan itu dikumpulkan dan diperintahkan untuk nagih ke sifulan sifulan sifulan Kata sang e, kaya tadi yang mengatakan, "Tagihlah, pergilah kalian, ambil hutang-hutang itu. Kalau mereka ada, ambil. Kalau tidak ada, fatajawazu anhu. Kalau memang dia itu orang yang kesulitan, tajawazu anhu. Sudah. Beri atau lewatkanlah dia, lewatkanlah dia. Kata lewatkanlah dia tentu ada dua makna. Ini tangguhkan sampai waktu yang kemudian ya, deadline tanggal 1 Muharram. Ya, ditagih ternyata apa? belum bisa karena uangnya baru untuk beli hewan hewan kurban <laughs> kan? habis untuk beli hewan kurban tayyib kemudian kita undur kita undurkan ini kita lewatkan artinya ya sudah nantilah di bulan apa sofar nggak bisa lagi mundur lagi hakada ya ikhwan dan ini bukan amalan yang sederhana Kata orang tadi tajawazu, lewatkan atau dimaafkan sama sekali. Ya ini dia apa? Dilunaskan hutangnya. Sudah lunas. Ya. Jadi orang itu tadi mengatakan kalau memang kau dapatkan orang itu kesulitan, tajawazu anhu. La'allallaha yatajawazu anna. Kata dia, mudah-mudahan Allah melewatkan kita Ya ini memaafkan kita. Maka matilah orang tersebut. Sang pemaaf. Ya, sang apa? Sang pemberi hutang dan pemaaf. Matilah orang tersebut dibangkitkan oleh Allah dan ditanya. Apakah engkau memiliki amal saleh? Kata orang tersebut tidak. Hanya saja ketika saya suruh hamba-hamba saya suruh karyawanku, saya perintahkan karyawanku untuk menagih hutang pada orang yang kesulitan. Saya bilang kepada mereka, ya Allah, kalau memang mereka kesulitan, ampuni mereka, maafkan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu ahakku minhu, fal yatajawas anhu." Diperintahkan kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini lebih berhak untuk memaafkan ketimbang orang orang ini. Maafkan dia. Masya Allah. Ini maaf itu kan urusan apa? Hati. Bukan urusan ini. Maaf ya Mas. Ya, maaf. Mulutnya bilang maaf, tapi apa? Hatinya dongkol. Iya, maaf, maaf ya. Maaf ini sambil tangannya ya Maaf itu urusan hati. Jadi sekalipun dia tidak mengucapkan, bisa sudah. Orang punya hutang kepada kita. Kemudian kita sudah lunas. Walaupun ini tidak kita ucapkan, sudah lunas. Alhamdulillah. Fa'ala kulihal, ada kesalahan kepada kita, kita maafkan. Ya. Maka itu urusan hati. Jadi, jangan kita sepelekan amal soleh. Sekecil apapun entah itu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tawakal kita kepada Allah dalam segala hal itu urusan hati, amal hati. Yang terkadang kita cuma bagaimana memperbanyak sholat, bagaimana memperbanyak puasa, bagaimana membaca zikir bagus, luar biasa. Karena Rasul saw Alaihi Wasallam pun mencontohkan seperti itu. Beliau saw Alaihi Wasallam adalah orang yang ahli ibadah. Sholatnya luar biasa, puasanya juga, subhanallah. Sedekahnya juga luar biasa, zikirnya juga luar biasa. Tapi di samping itu ada amalan-amalan hati yang tidak kentara oleh manusia dan ini timbangannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita pada Allah. Tawakal ketika beribadah kita jangan sampai bahwa kita ini beribadah karena kemampuan kita, bukan. Karena pertolongan Allah. Kita bisa berjihad, misalnya seorang mujahid, bukan karena kemampuan fisik dia yang hebat, strategi perang dia, tempur dia yang hebat, bukan. Karena pertolongan Allah. Ya. Seorang yang bisa Masya Allah mendidik anak-anaknya dengan baik. Bukan karena kepiawian dia. Jadi kalau ditanya apa kiatnya, itu kadang bingung menerangkan. Oh kiatnya saya itu, ya bagus. Akan tapi ingat pertama kali, semua ini adalah dengan pertolongan Allah. Ya. Orang yang berhasil dalam masalah e, bisnis, membangun bisnisnya, semua adalah dengan pertolongan Allah. Dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaih." Beribadahlah engkau kepada Allah wa tawakkal 'alaih. Ya kan? Berarti apa? Tawakal dalam ibadah. Saya kasih contoh begini. Seorang yang baca Qur'annya lancar, Masya Allah. Satu juz biasanya berapa jam dia selesaikan? Dua jam? tiga jam, setengah jam, setengah jam. Saya pernah ada seorang hafid yang cerita dalam bentuk tulisan, saking lancarnya dia dalam hafalannya, bisa seperempat jam. Satu jus itu seperempat jam. Ya karo konco dewi ambil titik tengah. Ya kan? Yang biasa-biasa biasanya satu jam. Yang cukup lancar atau yang lancar banget bisa seperempat seperempat jam. Ya sama temen <laughs> setengah jam. Taruhlah setengah jam. Dia ya, sudah biasa. Terbiasa membaca satu juz setengah jam selesai, setengah jam selesai, setengah jam selesai. Sehingga satu juz itu. Dia sudah punya target dengan kemampuan hab. Bacaan saya nih. Ramadan 1441 depan insyaAllah. Hmm, saya akan khatam berapa kali kira-kira? lima kali khatam. Karena saya mampu membaca cepat. Ya kan? Setiap sholat, selesai duduk setengah jam, satu juz. Ya kan? Subuh duduk setengah jam, satu juz. Duhur setengah jam, satu juz. Mau lebih hebat lagi, setengah jam sebelum adzan satu juz. Setengah jam setelah sholat, satu juz. Berarti sudah dua juz. Kita ambil yang satu. <laughs> Berarti satu hari berapa juz? Lima juz, Masya Allah. 30 hari atau 29 berapa juz? Aku <laughs> 5 juz? 5 kali 30 150 juz kan begitu. Berarti intinya dia khatam berapa kali? 5 kali. Karena dia akan khatam setiap 6 hari sekali. Nah, orang yang punya kemampuan baca yang lancar, fasih, tidak salah dalam bacaannya, dia jangan merasa bahwasanya saya mampu akan khatam lima kali karena bacaan saya yang fasih. Tidak. Katakan dalam hati, ini semua adalah pertolongan Allah. Kalau saya ditolong oleh Allah, saya insya Allah mudah-mudahan bisa untuk menghatamkan bacaan Al-Quran. Jangan lupa, itu ibadah hati itu. Tawakal dalam masalah ibadah. Tawakal dalam masalah mencari rizki. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Berarti kalau yang tidak, tidak tawakal, tidak akan dicukupi. Allah akan cukupi kebutuhan dia dunia, dan Allah akan cukupi kelak di akhirat. Masya Allah. Kalau sudah ada zat yang maha kaya, maha pemurah mencukupi kita, Siapa lagi yang kita takuti? Anda tinggal di mana sekarang? Jogja. Tinggal di Jogja, kuliah, ya kan? Atau tinggal di sini, kemudian ada seorang dermawan kaya raya, baik hati, bilang kepada Anda, pokoknya selama tinggal di Jogja, seluruh kebutuhan Anda tak jamin mulai listrik, minum, makanan, rumah kontrakan, kendaraan, gaji, uang saku, kecuali satu masalah istri. Saya nggak bisa nyarikan, <laughs> misalnya gitu, ya, karena saya juga sedang mencari. <laughs> Tapi semuanya saya jamin. Kira-kira tenang nggak hidup kita? Biidnillah, kita jangan lupa Allah tentunya toh. Tentu dengan izin Allah kita akan merasa apa? Tenang. Tapi suatu hari dia memaksa Anda hari ini pokoke. Dina kie pokoke. Koku dulunga. Hari ini kamu harus pergi dari Jogja. Harus. Diundur satu jam. Enggak. Harus sekarang. Kemana perginya? Ke Solo tapi di Solo sudah tak jamin. Kita dipaksa keluar tapi dijamin. Kira-kira mau enggak? Bahkan di Solo itu, contoh ya, contoh kota saja. Di Solo kamu itu akan tak jamin semuanya lebih dari ketika di Jogja. Bahkan istri pun dijamin. Masya Allah, ya kan? Semuanya dijamin. Kira-kira Anda tenang enggak? Tenang. Bagaimana kalau yang menjamin kita adalah siapa? Allah. Ketika kita hidup di dunia semua dijamin Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Allah, Allah yang menanggung. Anak kita Allah yang menanggung. Istri kita Allah yang menanggung. Karyawan-karyawan kita kita serahkan pada Allah. Kalian kerja pada saya, tapi Allah yang menjamin rezeki kalian, bukan saya. Maka hati-hati kalian ngontel sepeda kerja di pabrik saya, jangan pikir saya yang menjamin rezeki Anda. Tapi siapa? Allah. Jadi tenang, sudah itu kita diusir paksa dari bumi, harus mati. Detik ini la yastakhiruna minhu sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah <laughs> datang, tidak bisa diajukan sedikit pun, tidak bisa diundurkan sedikit pun. Tapi kita sudah dijamin oleh Allah. Tenang atau tidak? Tenang. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya Allah akan jamin. Termasuk dalam mengajar. Ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu kalau orang-orang itu berpaling dari ajaranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain dia. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Jadi dalam mengajar, dakwah itu begitu. Jangan mengandalkan Anda Masya Allah Ta'ala sudah wajib bertahun-tahun bahasa Arabnya luar biasa lancir. Lancara yulancuran lancur. Ya, pakai sikat mubalaghah, ya, lancurun. Ya. Lancar bahasa Arabnya. Pemahamannya cepat. Ustadznya salah kadang dia yang membenarkan. Ustadznya nyebut hadis apa saya tahu itu hadisnya riwayatnya ini ini tapi doef itu Ustadz saya yang menyebutkan hadis yang doef pinter sekali sepinter apapun anda ketika anda mengajar ketika anda berdakwah tawakal kepada Allah sepandai apapun kita kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan bisa keluar satu huruf pun dari lisan kita bahkan setengah pun tidak tapi se terbatas-terbatasnya kemampuan kita. Kalau Allah sudah mengizinkan banyak hati-hati manusia mendapatkan hidayah dengan sebab kata-kata kita. Bidnillahi azza wa jalla. Maka tawakal dalam seluruh hal. Nah ini amal hati ini, jangan disepelekan. Ya, amalan dalam masalah ini jangan jangan disepelekan. Maka salah satu bentuk khauf Salah satu bentuk takut kepada Allah adalah ketika amalan kita ini takut kalau-kalau amalan kita tidak tidak diterima. Nah, Isya jam berapa sekarang? Kurang satu menit? insya Allah. Tapi begitu ikhwan. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di sini, ya. al Khawf mimman? Kita takut kepada siapa? al min minallah azza wa jalla. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna alladhi ya'budullah karena orang yang beribadah kepada Allah yajibu an yakuna khaifan rajia. Karena orang yang beribadah kepada Allah wajib untuk merasa takut dan merasa harap. Khauf dan roja. Nanti insya Allah pada bab-bab selanjutnya kita akan pelajari juga bab roja. Ya, bab roja. Kemudian kita akan pelajari fadlul roja, keutamaan roja, berharap. Ya. Kemudian kita juga akan pelajari al-jama' bainal khauf war roja. Bagaimana menggabungkan antara khauf dan roja. Kapan kita harus khauf dan kapan kita harus roja. Dikatakan di sini wajib seorang yang beribadah kepada Allah harus menyertai dengan rasa takut dan juga dengan roja. In nadhara ila dhunubih Wa kathrati a'malihi sayyi'ati khaf. Kalau dia mengamati dosanya yang dia kerjakan, banyaknya amal keburukan yang dia lakukan, khaf, dia takut. Ya, takut untuk disiksa. In nadhara ila a'malihi salihah. Kalau dia amati amal solehnya. Wa annahu qad yashubuha syai'un minal ujub. Ternyata amal solehnya itu tercemar oleh ujub. Oh bacaan Quran saya lebih bagus dari dia. Oh puasa saya lebih banyak dari dia. Oh salat saya lebih sempurna daripada dia. Satu halakoh ini tidak ada yang lebih banyak hafalannya dari saya. Satu halakoh ini tidak ada yang paling lancar bahasa Arabnya loh dibandingkan saya. Sedekahnya tidak ada yang lebih banyak. Ujub, khawatir dia. Ya. Fa khaf maka dia pun takut. Wa in nadhara ila a'malihi salihah. Kalau dia perhatikan lagi amal salehnya, wa annahu qad yanaluhu syai'un minar riya. Tapi ternyata amal soleh itu diiringi dengan apa? Riya. Maka khaf, dia pun takut. Ya. Wa in nadhara ila afwillah. Tapi kalau dia perhatikan ampunan Allah yang sangat luas, wa maghfiratihi dan maaf, maafnya Allah, ampunan Allah, wa karamihi, kemurahan Allah, wa hilmihi, kelembutan Allah, wa rahmatihi, kasih sayang Allah, roja. Dia pun penuh harap. Fayakunu dairan bainal khawfi roja, maka seorang itu hendaklah ketika beramal terus menggabungkan antara khauf dan roja. Nah, ini tentang khauf ya. mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang takut kepadanya sehingga memacu kita untuk terus beramal soleh dan berharap untuk diterima dan meninggalkan amal-amal keburukan dan maksiat ya, dan berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.